Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah yang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Yang mana kita masih berada pada pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Halaman 45 perhatikan yang punya kitabnya. Thumma qala qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, thumma innal muslimina tawarathu hadhil kutub." Kemudian kaum muslimin mereka saling mewariskan kitab-kitab ini. Ngam kitab-kitab barakallahu fikum yang dikarang oleh alul ilm <coughs> untuk membantah al bid'ah wad dalal wastakhlasu minha kutubal aqaid dan mereka pun meringkas meringkas nah barakallahu fikum dari kitab-kitab tersebut menjadi kitab-kitab berkaitan masalah akidah. Terkadang antum jumpai akidah wasitiyah, akidah tohawiyah. Paham ya seperti itu ya? Dalam artian para ulama terkadang menyendirikan seperti itu. Fungsinya karena apa? Memang membantah kelompok-kelompok sesat dari kalangan ahlu bidah wa dalal seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Nam Asy'ariyah, Maturidiyah, Al-Kullabiyah, Nah, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, barakallahu fikum atau kelompok-kelompok yang yang lainnya. Itu semuanya para ulama nah barakallahu fikum rahimahumullah mereka telah mengarang kitab-kitab untuk membantah na'an akidah dan keyakinan mereka wa tadawalu ma allafahu haula'il a'immah dan mereka pun juga saling, sering apa barakallahu fikum saling turun temurun eh, saling eh, saling apa menyerahkan apa yang Nah barakallahu fikum dikarang oleh para a'immah tersebut. Maksudnya turun temurun. Nah diwariskan. Fawujidat kutubul aqidah allati tadammana allati tatadamman jami'a masail aqidah. Terkadang dijumpai kitab-kitab akidah yang apa? terkandung di dalamnya itu seluruh permasalahan-permasalahan akidah. Wa alaihi salafu hadil ummah dan juga nambarakal fikum yang para salaf berada di atasnya. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum disebutkan akidah kelompok sesat, kemudian sebutkan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kelompok-kelompok sesat nanti yang akan disebutkan oleh beliau di sini eh, oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud sangat banyak sekali. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada juga al karamiyah, ada juga Nam As-Sufiyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, eh? kemudian Al-Jabriyah, Al-Murjiyah, banyak sekali. Banyak sekali kelompok-kelompok sesat. Nah, barakallahu fikum yang sudah kita lewati semuanya bahwasannya bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam ini adalah bid'ah khawarij. Yang dipelopori oleh seorang oknum yang dikenal dengan Khawarij. dul Khuwaisirah At-Tamimi. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya barakallahu fikum kata beliau, summa inna ba'dal ulama i'tanau bimutunil aqidah wa nadhamuha. Kemudian sebagian para ulama mereka perhatian penuh terhadap matan-matan akidah dan mereka juga membuat pantun. Matan-matan akidah banyak sekali. Di antaranya yang antum hafal itu Al-Usul, As-Salasah, matan akidah. Nah, kemudian Al-Qawaidul Arba', matan akidah. Kitab tawhid matan-matan akidah, banyak sekali. Dan mereka juga menjadikan pantun-pantun banyak sekali juga. Nah, barakallahu fikum seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya Al-Lamiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya juga apa? An-Nuniyah. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud juga punya Al-Ha'iyah. Paham ya? Banyak sekali. Li'anna nadma akhaffu 'ala nafsi wa asra'u fil hifdz. Benar. Perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan terkadang pantun atau puisi itu lebih ringan untuk apa? Untuk dihafal dan lebih cepat untuk dihafal. Benar enggak ini? Benar, lebih mudah dihafal bagi orang yang Dimudahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dan sulit bagi orang-orang yang memang masih kesulitan. Tapi tidak masalah, tapi seringnya kalau tahu bahasa Arab, paham bahasa Arab, belajar bahasa Arab itu mudah. Ngapal pantun itu terkadang apa? Lebih mudah untuk mengingat gitu ya. Seperti pantun masalah apa? Naam surut la ilaha illallah. Kalau antum hafal sekali saja, berikutnya nanti insya masih ingat. Karena bentuknya itu sangat benar-benar disusun dalam keadaan mudah untuk dihafal. Iya kan? ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu ma mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i aw minal awsani qad ulliha seperti itu nah barakallahu fikum kemudian juga terkadang orang kalau menghafal nama-nama itu sulit siapa si ulul azmi itu ulul azmi itu siapa terkadang dia nyebutkan Muhammad Nabi Muhammad berikutnya mikir lama sekali misalkan. Tapi biasanya kalau dengan hafalan pantun atau puisi, dia segera bisa jawab. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mudah. Bang ya barakallahu fikum terkadang seperti itu. Kata beliau yang benar ini. Wa abqa fi dzakirah dan lebih bisa melekat di dalam dzakirah. Dzakirah itu apa? Memori. Paham ya? Memori itu ingatan. Nah, barakallahu fikum Fa mutun fil aqaid liyashula hifduha Maka mereka para ulama me membuat pantun matan-matan ini dalam masalah akidah dalam rangka untuk mempermudah menghafalnya. Paham maksudnya ya? Jadi terkadang na barakallahu fikum dengan adanya pantun atau puisi walaupun pendek singkat tapi mudah dihafal dan lebih ingat biasanya nam lebih mudah untuk diingat. Wa min dzalika hadhil manzuma allati baina aydina, di antaranya juga adalah apa? pantun atau puisi yang berada di hadapan kita sekarang ini. Wahia Ha'iyatu Ibni Abi Dawud, yaitu Ha'iyah yang dikarang oleh anaknya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa nama anaknya Al Imam Abu Dawud ini? Siapa namanya? Anaknya Imam Abu Dawud. Abdullah. Kunyahnya? Abu Bakar. Nah, kalau Abu Dawud sendiri siapa namanya? Ini pertanyaan yang kesekian kali harus bisa. Sulaiman bin Nah, ahsan. Sulaiman ibnul Ash'as As-Sijistani rahimahullah. Bisa ngucapkan nggak dia antum? Belum. Nanti dilatih ya. Ayo na'am. Sulaiman ibnul Ash'as As-Sijistani As-Sijistani rahimahullah. Naam. Kita lihat sini. Wasumiat al-ha'iyah. Kenapa dinamakan ha'iyah? Antum sekarang pelajari ha'iyah itu harus tahu apa itu ha'iyah. Kenapa dinamakan ha'iyah? Li'annaha 'ala rawil ha. Dikarenakan pantun tersebut berdasarkan apa ejaan yang diakhiri dengan ha. Paham ya? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'alaka tuflihu. Ha. Wadin bi kitabillahi wa sunnanil atat an nabiyyi tanju wa tarbahu. Ha Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga banyak sekali nanti yang jelas di akhir huruf A. Kita lihat di sini. 6. Uh, e, mutlul mimiyah atau mislul mimiyah Ibnul Qayyim atau juga kitab dikenal dengan mimiyah di akhir huruf mim karangannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah wa nuniyah lah dan juga nuniyah karangannya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah annahuma ala rawiyyi an-nun awil mim Dikarenakan kedua kita tersebut, nah barakallahu fikum perhatikan adalah pantun atau puisi yang diakhiri dengan ejaan nun atau mim. Perhatikan, pantun atau puisi kalau diakhiri dengan ejaan nun atau mim, kalau nun nuniyah, kalau mim mimiyah, kalau ha haiyah. Seperti itu. Kalau lam lamiyah itu istilah-istilah yang penting dan perlu diketahui. Naam. Ikhwani fi din azza ni jazakumullah, kita lanjutkan lagi apa kata beliau? Fanadmu idza kana ala qafiyatin wahidatin fa innahu yusamma bismi hadhil qafiyah. Naam, pantun atau puisi apabila berada di atas naam barakallahu fikum naam satu ejaan maka sesungguhnya dinamakan dengan nama puisi tersebut. Paham ya? Maksudnya satu ejaan dinamakan dengan ejaan tersebut. Kalau ejaannya akhirnya nun, nuniyah. Kalau ejaannya akhirnya mim apa? mimnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ka'an yakuna 'alal ha awil mim awin nun fayuqal al ha'iyah. Naam, awil mimiyah, awin nuniyah wa hakadha. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Tinggal dikit lagi ya. Amma idza kana natmu laisa 'ala qafiyatan wahidah wa huwa ma yusamma birrajas. Ini istilah dalam ilmu balaghah ya. Apabila pantun atau puisi tersebut tidak berada di atas ejaan yang satu, maka dinamakan dengan rojas, Namanya rojas, namanya. Nah, fahada yusamma bil mandumah. Yang seperti ini dinamakan dengan mandumah. Awil al-urjuzah. Dinamakan juga dengan al-urjuzah. Misal mandumatis safarini wa mandumatir rahabiyah fil faraid. Seperti pantun atau puisi as-safarini. Akidah safariniyah ya. nah Bagus sekali kitabnya juga. Disyarah oleh Syekh Muhammad bin tebal segini. ya, cetakan Mesir Sedangkan Saudi agak tebal dikit. Nah, barakallahu fikum bagus sekali itu. Mandumatur Rahabiyah fil faraid juga pantun mengenai ilmu faraid. Dikenal dengan pantun Ar-Rahabiyah. Ini pantun yang tidak diakhiri dengan, dengan apa yang ejaannya enggak sama. Paham ya? Sehingga namanya pun beda-beda itu loh. Kalau ejaannya sama dinamakan dengan yang akhir tadi ejaan terakhir. Nun nuniyah. Kalau ha haiyah. Kalau mim mimiyah seperti itu. Kita lihat Wa mithlu nadmi Ibnu Abdul Qawi lil muqni' fil fiqh wa nad'am wa nadmihi lil adab syar'iyyah. Itu contoh-contoh yang lain. Walhasil kesimpulannya, ini yang terakhir. Walhasil kesimpulannya, anna nadma jayyidun, bahwasanya pantun atau puisi itu bagus. Jadi pantun atau puisi itu khairuhu khairun wa syarruhu syarrun. Pantun atau puisi itu baiknya juga baik, jeleknya jelek. Karena orang-orang syuara, orang-orang pembikin puisi terkadang juga digunakan untuk apa? menyerang agama Islam juga ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk menyerang agama Islam juga ada, untuk menyerang agama Allah ada, gitu loh. Sehingga bahwa khairu khairun, syarruhu syarrun. Puisi atau pantun itu baiknya baik, jeleknya jelek. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. hasil anna nadma jayyidun li'annahu yashulu hifdhuhu fayabqa. Naam, kesimpulannya bahwasanya pantun itu juga bagus dikarenakan mempermudah untuk menghafalnya dan lebih melekat dan menetap di benak manusia. Wali annahu yunazzimul ma'lumat dan terkadang pantun atau puisi itu juga bisa menyusun sebuah maklumat pengetahuan. Coba bayangkan, berapa berapa banyak pantun yang sudah antum hafal? Eh? Terkadang melekat gitu loh, masih ingat gitu loh. Misalkan ilmu itu syarat daripada terimanya sebuah amalan. Orang beramal tanpa ilmu tidak di, diterima. Nah, mungkin kalau diiringan pantun, ada pantunnya nih itu. Apa pantunnya? Apa pantunnya Abdul Fatah? Naam. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbalu. Terkadang melekat gitu ya. Naam, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya merdudah, tertolak. La tuqbalu enggak diterima. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani din azza wa jazakumullah. Kata beliau, Wa in kana nasru huwal asl, walaupun hukum asalnya itu kembali ke nasr, nasr tulisan biasa. Tulisan biasa itu namanya nasr, nasrun. Kalau bentuknya pantun namanya nadmun. Walakinna nadma aidan lahu faidatuhu. Akan tetapi pantun juga memiliki faedahnya fi tasbitil ma'lumat untuk mengokohkan maklumat, pengertian atau wawasan. Wa minhu hadhil manzuma al Di antaranya ada pantun atau puisi yang indah ini Al-Qasidah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Kata beliau, at-ta'rifu bimu'allifil kitab. Mengenal sedikit biografi pengarang kitab ini. Jadi kitab yang kita baca ini namanya kitab Aiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud, disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kita lihat di sini. Wa Abu Bakar huwa Abdullah bin Abi Dawud ini. Ada di sini ternyata. Jadi tulisannya nanti kalau belum benar dibenarkan di sini. Wa Abu Bakar huwa Abdullah ibnu Abi Dawud Sulaiman ibnil Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Paham ya? Biar yakin dibenari tulisan antum yang keliru-keliru itu ya. nam Ash'af. Pertama hamzah sama shin, kedua ain sama sa. Jadi jangan terbalik-balik mengucapkannya. nam Sulaiman Al Ash'af As-Sijistani rahimahullah. nam Wa waliduhu dan orang tuanya, orang tua siapa ini maksudnya? Orang tuanya Al-Imam Abu Bakar, Abu Dawud. Imam Abu Dawud ma'ruf, sahibus sunan, Sunan Abu Dawud. Huwa Sulaiman ibnul Ash'ad wa huwa sahibus sunan. Dia adalah pemilik sunan, alati hiya ihdas sunanil arba'. Namin dawawini sunnah al-muhimmah. Yang mana sunan Abu Dawud termasuk salah satu sunan-sunan yang empat. Kitab sunan yang empat yang apa yang berisikan apa? Na'am barakallahu fikum dawawin yaitu Nah barakallahu fikum. Enam catatan-catatan atau hadis-hadis mengenai sunnah yang penting. Maksudnya apa? Kumpulan hadis. Nah, dikumpulkan di situ. Nah, sunan yang empat itu apa saja? Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi. Paham salah ya? Nah, itu dikenal ashabus sunan. Wa huwa min ashabil Imam Ahmad wa masya Allah. Ternyata Imam Abu Dawud itu termasuk na'am barakallahu fikum temannya Imam Ahmad, bahkan muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan Imam Ahmad bin Hambal Abu Abdullah, na'am Imam Abu Dawud ini ternyata termasuk muridnya beliau. na'am eh? termasuk muridnya beliau. Walahu masailu matbu'atun dan beliau juga memiliki permasalahan-permasalahan yang sudah dicetak rawaha anil Imam Ahmad yang dia meriwayatkan dari Imam Ahmad ismuha masailu Abi Dawud. Naam, permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan Imam Abu Dawud. Wa penuhu hadza huwa dan anaknya ini, anaknya Abu Dawud ini huwa An-Nadim yang menyusun pantun atau puisi ini Abdullah namanya. Ah, namanya siapa? Abdullah. Jadi Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Dawud namanya Sulaiman Ibnul Ash'af As-Sijistani rahimahullah. Mas Fadil, coba. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Asis sijistani Eh rahimahullah. Seperti itu. Naam barakallahu fikum. Naam. Ya wa. Wa yukanna atau wa yukna wa yukanna Abu Bakrin. Dan dikunyai dengan Abu Bakar. Wa huwa imamun janil. Yang mana beliau adalah imam yang mulia, akhadha an abih yang dia mengambil ilmunya dari bapaknya sendiri. Siapa bapaknya tadi? Abu Dawud. Wa an ghairihi dan juga yang lainnya min ulama'i waqti. Ya dari kalangan para ulama di zamannya. Wa tabahhara fil ilmi wa riwayah wa haddatsa. Dan beliau juga tabahhar. Maksudnya apa? Ilmunya dan riwayatnya itu nah barakallahu fikum bagikan lautan, luas gitu maksudnya. Wa haddatsa dan beliau juga menyampaikan hadis. Wa lahu maqamun 'azimun fil ilm. Dan beliau memiliki kedudukan yang agung dalam masalah ilmu. La yaqillu an maqami abi yang tidak apa? Nah barakallahu fikum tidak kalah juga dari kedudukan bapaknya. Au yuqaribu maqama abi atau bahkan mendekati kedudukan bapaknya yaitu Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala.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 Walhamdulillahirabbil alamin.